Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum lan dawuh maring Bani Israil sapa nabiyuhum nabine Bani Israil lama to lagu sumangsane goleki sapa Bani Israil minu saking nabi ayat dan ayat alam mulki ing atase kerajaane Thalib cara gampangannya oke okay, kita menerima tolet tapi buktinya nopo nak tolet itu layak jadi rojo inna ayat mulkihi saat temne ayat jadi raja ini tolet iku ayat tiakum yang tak teko yang siro kabeh apa butuh betabut apa peti ai sunduk kutikse sunduk karena ingkang ono fiing dalam tabut ku suwarul ambia ibro-biro suroi biro-biro nabi anzalakoh kang nurun nonggu ing tabut sapa Allah taala ala adam ngalasi adam wastamaralan jadi terus apa ilah tabut ilahi maring Bani Israel Fahulabat hum al amaliko alaihi wa khuduhu Mongko ngalano ing Bani Israel apa al amaliko apa kompo amaliko alaihi ngatasi tabut Wa khudulan podo ngalap sopo amalika ing tabut wa kana staftihu nabi lan ana sapa amalika gawe istiftah gawe donga menang fi iklan tabut ala aduhi wa ikot dimunahu fil kita Fihi kang ing dalam tabut sakinah tonte ketenangan eh tuma anina tonte si ketenangan iku bikum rabbikum Wa baqiyatun bekas, mana bekas itu asar Mimah sing perkara karo kangkang tinggal sopo alu Musa sapa keluargane Musa wa alu Harun lan keluargane Harun. Eh taro kagu dikse ilmu suwari kado. Eh taro kagu dikse tinggal sopo Musa lan Harun bu ing ma. Huma utawi eh taro kagu terus Bayar humarian nih. Betul terikat lagi. Ah, subhanallah. Abakiyatu mataroka alu Musa wa alu Haruna. Terus taroka aku huma, ya. Nopo taroka apa huma nopo. Huma wa iya. Masa wonten bareng ora. Mboten tirka huma. Lah nopo lek ning saraya, ning gene sawi nopo. Biasa. Nopo? Eh? terus gimana taroka etirka guma sini wa baqiyatun mimma taroka al Musa wa al Emang Fihi kanggung dalam tabut sakinatun te ketenangan merobikum wabakiyatun dan bekas mimataroka sanging barang kang tinggal sopa alu Musa wa alu Haruna Aitaro tirka guma Tom tegeset tirkae peninggalane Musa lan Harun Waya titir kaguma iku nakla Musa iku sepatu lorone Musa Kulo kalau nggak percaya jimat. Kalau tak cerita, jadi iku gak amat Dino, kalau bolak balik ngomong, wong kudu roh sejarah. Jadi ndelalah Kang Rumanto, ya, jadi pangeran itu seni. Jadi kabeh ning dunya ora ana gunane, artine ora ana asare, ora ana labete kecuali biiznillah, kecuali kelan kersane Allah. Jadi cek akeh, cek keris, kiswah kabeh. Tapi sudah sunnah Allah itu gawe jimat. Jadi rian Bani Israel itu nak perang sebab menangani gue takut, Nah, takut itu isinya itu gambar para nabi. Eh, nah, takut itu peninggalannya Nabi Musa. Peninggalannya Nabi Musa sing tinggal perang. Ya staftihu Nabi ala aduhim. Peninggalan sing wakan ya staf staftihu Nabi ala aduhim. kejimat jimat nalikane menghadapi lawan termasuk nama. naklah Musa ya. Dua terompai Nabi Musa wa asahu tekene serbani Nabi Harun Suwa kopi sunan sak peti sak nopo sak cangkingan cara rembang mana sak cangkingan sing tinggal ada jajan lho nopo cara mriki jadi kayak mau itu itu nak belanja ini nopo bos bebas minal mani sanggeng eh, madu mani aladi kana yanzilu alaihim waradu dunan pecahan minal Allah saking tahmilu kan gowo yang tabut soal malaikat malaikat jadi yang ngeten kalau mantau kita Ahmad dunia Jadi tradisi dengan jimat peninggalan Jadi Nabi Musa itu peninggalan sandal Ada sampai nak mau tentang hekal-hekal itu Sama nak mau wifi ke Imam Ghazali Imam Ghazali agak ada kitab wifi Imam Suyuti juga ada atas Tibur Rahmat, atas Eh, al fakih Imam Ghazali itu misalnya itu orang gambarnya sandalnya Rasulullah mungkin Iswa kata serbani Nabi itu Harun jadi mulai rian memang ada tradisi jimat Bang Global ini tapi itu mari sirik nak senjenan sing lakoni terutama jadi ngeten deh ya, jadi eh, serempet kalau menangi panjenengan Pak Hamid Lasem Pak Hamid Saniki ini. Kalau menangi wonten kiai berburu serbane Sayyidina Umar. Jadi ini serbane Sayyidina Umar itu sangka Rasulullah. Rasulullah marisi kau ke Nabi Musa, Nabi Harun. Ini amamatu Harun. Kalau di alit menangi, ini itu zaman kalau alit itu diregani pun setengah juta Hermanto. Terus saya juga bilang berang atas juta. Nah, terus jadi itu memang disebut dalam Quran ya, tapi tidak enggak dalam arti saya percaya, kalau orang percaya tentang kalau. Tapi yang jelas kalau cerita dalam sejarah, memang Allah selalu gaya bentuk fisik untuk mengimplementasikan, untuk menjadi siarnya. Gitu. Ada kiblat wonten Ka'bah, Pak Muhammad Kaum Bani Israel nak perang supaya menangani kudu nggawa trompae Nabi Musa wa ya ala Musa wa asohu ya wa amamatu Harun zaman Mbah Abdul Abbas Buntet Niku terakhir anak putune Mbak Abdul Abbas Buntet Jadi jadi gue tongkat Saya tinggalane Mbak Abbas zaman ngelaman Londo. Nggih zaman Murdani gitu ditawar nganti larang Mereka terkenalnya tongkat bisa iso nyeblokno pesawat. Jadi mulai rian banyak mitos-mitos ngoten wonten. Nah, ketika Tolet ditunjuk sebagai pemimpin perang, Niku Bani Israel nuntut, oke okay, Tolut kita terima sebagai raja, sebagai penglima perang, tapi dengan catatan Tolut membuktikan bahwa dia adalah orang yang membawa taroka Alu Musa wa alu Harun. Jadi bukti nompo nak gue keris, itu <laughs> gue nak la Musa, gue amamatu Harun. Kulo menangin, jadi Rian sukaran Makmun Lete mereka anak rapi bapak kulo. Aku dua ini serban ya, tapi sing kuning jadi hebat sing gadani Mbah Hamid jadi ijo ya sing ijo buwe Umar buwe ora terus perburuan golongan kelambi untuk semua jadi jare wae sinten Sunan Kalijogo ini kan saya kumpat ya regane <sniffs> lo tidak ya, ada, tapi kalau orang percaya dalam malah sing duwe kulo, tapi kalau orang percaya artinya orang nggak iman. <sniffs> Artinya kalau cerita tarik dan kan roh, jadi tradisi-tradisi akeh keris Wah, hal-hal sing sifatnya peninggalan itu memang ada ini Inna ayata ayat dia kumudabut Fihi sakinatum robbikum wa baqiyatum mimata roka alu Musa alu Harun Ayatirka huma wa yana ala Musa Ya wa Harun warodo tunal Artinya ono, memang sejarah begitu itu tuh ada Tapi udah imani, ono tahmilu engkang gowo engmas sopal malaikat malaikat Inna fi dzalika la ayatan akum in kuntum mu'minin. Iku dadi ayat in kuntum mu'minin. Fahamalat mongko nggawa ing iki lama taroka alu Musa sapa al malaikatu malaikat benas sama iwal ardi. Wa hum yang turuna ilaihi. Malah nak kiai-kiai kuno sing percaya keris, sing percaya jimat. Wah, nak maca ayat iki semangat. Keteken sing digawe angon Nabi Musa nggo mbetaki wedhus. Wah, tekan sing tinggo Nabi Musa metaki wedhus diwangon. Musa niki temui. tekannya Nabi Musa zaman diwangon wedhus. Kuwi ku anggere kabeh kiai ngeklaim. Iku sing asli <laughs> zaman Nabi Musa. Malah kok prank teng Israel ora ono prank lha iku masalah itu <laughs> Aku lho tetep rasional. karena orang kaya prank mirip kayu jati, Israel ora ono kayu jati. jadi kayu zaitun. Zaitun itu tak takut kanca-kancaku ya orang wet sing kuat ora pantes keteken. Biar dia pengen kali ya. <laughs> Rupat rupat nanti. Rian ini wonder wonten dengan Armanto. Jadi itu sejarah. Jadi ya. Rien Rien mulai Rien. Jadi ya. Mulku Sulaiman itu terkenal di tengah ke. Di Sulaiman itu terkenal dua dua ali-ali. Sing dia dengan ali-ali itu sonak lono alam jin dan kewan. Lah ini dhewe bucu paling dipercaya. Jadi ini nak ning WC dicoba ya tak itu dene kula cerita tarik lho tapi cuma ini aku yang percaya aku ya ini tapi nak dari skillnya tetap ini memang pernah ada sejarah begitu-begitu jadi mulku Sulaiman itu fi khotamihi ya mulku Sulaiman apa? khoin khotamihi ya tradisinya kayak cap pondok sing cek kuno-kuno kan mantau nanti akik jihad itu nanti wisi rati Lo kamen nak lo kaguyan deh. Cerita ilmiah lo, tapi cerita nak lo bebar iman. Bareng ono Nabi Sulaiman itu wil wahyu, sing paling dipercaya. Jubli wile Nabi Sulaiman paling dipercaya sarori, sarori setengah selir. Tiga Dikekno tenggene jin. Akhirnya jin itu raine mirip Nabi Sulaiman, wibawane kok Nabi Sulaiman terus bareng orang ngantor bareng Ahmadin wis kesulap ganteng gagal nabi Sulaiman ngantor ya cincin tunduk manuk-manuk tunduk mbarek nah sing Nabi Sulaiman berkowisi gak diali-ali terus jadi gembel ya Nabi Sulaiman jadi sing saiki Mbak Sulaiman jadi apa? Gue ya gembel tenan, gue nak gue percaya sampai darah nungetan cerita loh, tenan bu orang cerita kadang-kadang bener tapi kalau gak ada kitab artinya ah, ono neng kitab tapi nak wong saalime kulo saalime tiang tiang sing alim itu orang mesti percaya kan maksudnya nah contoh ono neng kitab jadi neng diti cerita anak Sulaiman aku Sulaiman lah wong <laughs> ada cerita kata ya Sulaiman terkenal rojo kondang kok neng dalan-dalan muni aku Sulaiman raja asli wong darah wong edan Sulaiman bareng Nabi Sulaiman sudah tidak bisa memaksakan publik percaya bahwa dia yang Sulaiman terus diwenang pangeran ya Allah masalahnya apa itu karena Allah diceritani ya Rasman Allah cerita ini ini ini ini masalahnya ini man gue pas ali alimu buat buat titip no film buat titip no selera itu terus disilah no jin terus akhirnya ini oh ngonten ini gue tenggine jurat sot Eh, surat surat di sinten sing apa Quran ini ini berarti, sing walakat fatan la Sulaiman wa alqaina ala kursi jazatan semua anak nih surat eh, surat nih surat surat itu gula imam itu kesana ngerti karena tentang dukun barang itu jadi to surat surat diselikur nampak sing nampak sing surat fatan fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursihi dan summa anak Nomor sisi kali Kala Rabbi firli wa habli mulkan yang bagi li ahadi min ba'di innaka antal wahab Kalau boleh iman, kalau sempat nanti Kala Rabbi habli mulkan yang bagi dia hati mimpati ba'di Ini nah, ki nomor yang gen kula ini nomor Nah, kira-kira nomor telung atus tolong atas itu mulai enam golongannya di kumpul tolong atas ya yeah, ini kalau tolong atas itu mulai enam tolong atus pitu enam ya tolong hapus tentang ayat nih fatan namun pol ngisor gitu pol gitu ini suratnya dari surat sud nomor berapa mas tolong atas sudah mulai lima pasti ya ayat ini tolong atas sudah mulai lima kamu Lemu, itu mudun. Hmm. Sini singgir sor. Walakot fatan Sulaiman. Ini gue bawa sih. Temen uji kita Sulaiman nak Sulaiman. Sulaiman itu tahu tak uji. E ibtalain aku tak uji bisa bagi mulkihi. Wadalika ditazawiji bimro'atin Sulaiman tahu rabi wong wedok hawa wil lah kemana duwe gundik wakana tak butuh sona Nabi Sulaiman sak ngesko kiai ya kiai rabi santri kan gak modis rabi model modis padahal ibadahnya gak ben wakar tak butuh sonam fidarihi menuhir ilmi jebule bojone itu, ijek mus musrik tapi Sulaiman gak ngerti iki wakar ana apa kerajaan ini Sulaiman fi Eng ing dalem ini Sulaiman ya, mau ngertos ya fana za'ahu wis model santri lho hormat kau nyoplok sama Sulaiman hu khotam indairo dadil Kolak apa ape mlebu WC. Wa wadu agulan nyalahana Sulaiman ing khotam indah meruatihi al musamad bil amina ala adatihi. fajah jinion fi surati Sulaiman fa akhadahu minha. Bareng ngono bareng no ape cawe itu malah terus digejin. Ya terus jinnya ngantor sekarang Nabi sinten? Sulaiman. Sekondang. Lah sing Nabi Sulaiman nih kalau gua dari dzalikal jinnu. Moga hasil Lalu terus ane cerita Fakhorja Sulaiman bihuire haatihi. Terus Nabi Sulaiman metu ke WC itu gak gaya. Ini lho terus ane cerita Fakhorja Sulaiman bihuire haatihi. Sulaiman metu ora gaya. Yang wali ya Mau ketemu ya. Faro'aha ala kursihi. Wako lalim linnas ana Sulaiman faangkaru Jadi <laughs> kiai tahu jatuh barang. Wah, jadi ya? tak cerita Bener-bener Wah ini ngaji ngalim, ngalim beran sama ngaji bego lah ilingan. Kulon gue iku jalanan itu setengah apal, enten ya apal kulon? Jadi gak boleh iya gampang. Tapi gue kadang orang percaya, cerita ngono niku orang percaya. kai Mari seneng amat <laughs> Hari-hari itu titip bener. Seneng cerita. Nah, kulo seneng hukum, tadi karuan rumah tangga tenang, aku cerita ulah bener. Oh. Rumahnya berarti bener, jangan cerita. Jadi sama namur alim tenan ya, ngaji ilmu tafsir macam-macam polemik tentang e, cerita Israelia. Ya, memang cerita itu sebagian ada, tapi kan tiang kan gak ada sisi macam-macam ya. Jadi misalnya kata sekolah kitab atas nama kitab mungkin kalau nak fatwa itu bener, tapi anak umat umat bener. Tapi atas nama basyariah kalau dua nafsu, dua kelenek, dua afiliasi politik, dua kedunian. Itu yang dimaksud Rasulullah Sausi aku orang pemimpin sing ono kebenaran di Quran wae hadis. Lan Rasulullah ora ngendikan aku ninggal perkara telu, Quran hadis ulama mboten ulama gak disebut. mana nak mau ngalim tenang kados ulama-ulama sing bener. Termasuk pulau, pulau termasuk ulama bener sing diulangno ku ilmu. Mboten kultus ya hormat. Mergo sing abadi ku ilmu. Ngene waktu tentunya kayak ketika kiai Zino kok jatuh itu bagus berarti orang masih percaya tek bahwa tek Quran memang melarang zina sekali zina ya ben jatuh tenang. waduh keyakinannya wong Islam itu wong no riba sekali lagi riba jatuh tenang. lah ulama itu juga punya sisi ngoten. Jadi termasuk kelemahan Imam Nawawi Banten, Imam Suyuti itu kadang mau pakai cerita Israelia. Israelia itu iku yang ya. cerita yang nggak mesti benarnya itu. Tapi meskipun nggak mesti bohong. Jadi Israelia itu cerita sih nggak mesti bener tapi ramah mesti bohong. Ini gampang lah, nek ana kene cerita seputar bajunat atau wali-wali sinten zaman Mbah Mbah sinten. Cerita itu kan dua, cerita itu karena objektif. Nomor dua kadang ya di gede-gede no penggemari. Sekolah pelor, mari sebanyak rata das. Jebule tinggal bisnis. Barang kiai dong pelor, sing suka dukungnya Nah, itu kan terus repot gitu. Orang percaya nyatanya kadang baru tapi orang orang tegas tenan, ya keliru. Sama orang percaya teman-teman ya keliru. Tapi percaya teman-teman sing tapi orang gua cok muati ya wakai. Terus nah itu cerita tadi barang sisi sifat hikayat. Bisnis kedua mari suka, ya. kadang sih mari suka, tapi ya, lebih jajal ya mari bangkrut ya akeh. Ya mari suka ya tadi. Artinya tidak cerita. Cerita mau tenan, itu buat tiru persis orang mesti ya. Sama saya kita kayak itu kan Nabi Musa, apa terus kondang Nabi Musa, kan ya dereng mesti sama dua ali-ali buat rumah nganti nak nih WC buat coba plok terus buat rewangi ngono jebule orang orang orang kasih hati bawa bawa mati nak nih WC buat coba iya nak alih-alih ini Nabi Sulaiman mungkin tenar, ini urusannya alih-alih itu nanti pikir paham ya? lo nanti debat kiai lu ini tenar, cerita ini Nabi Sulaiman zaman Nabi Sulaiman dia alih-alih ngene-ngene lo itu masalah alih-alih Nabi Sulaiman alih-alih ini jenengan berkeramat ngono lah mesti mati ngono Niki bakas alih alihnya ini Nabi Sulaiman apa alih alihnya jenengan? Lalu sih gak bisa dari santri. Lalu ya tadi lagi. Kadang kan kiai itu menjegesti, Nabi Sulaiman dewi kondangnya mergodi alih-alih. Oke, itu alih alihnya ini Nabi Sulaiman itu sana alih-alih yang jenengan itu tak tirakati Yang biasa membuatnya belum betul tetap maafan, betul <laughs> kita kasih hati. Paham? Jadi masalah kita ini beda sekali. Bukan sakit kamu tuh, nanti kalau bukan percaya ya cerita-cerita. Artinya artinya bukan percaya mau bener itu tidak mesti kena ditiru itu. Ya karena masalahnya berbeda. Contoh paling gampang menyangkut keramat kan tuh. Kulo misalnya keramat, dari suatu saat pernah keramat keramat kulo coro ompo, nih. Kadang coro kulo mergo lagi dituruti jadi cacile, jadi coro ilmu tasawuf. Gitu tapi wali mesti pernah keramat ke wali itu sebab krono ngalimin mbok krono marate wali itu kemungkinannya kan tiga nih zaman akhir orang alim atau marat, marat yang sabar atau hakim yang adil jadi untuk dicintai Allah nih zaman akhir paling mungkin ya lewat lewat jalur-jalur gitu ya kita miskin sabar atau alim atau apa gitu. itu kadang hormat kalau nanti mau tentang hikam Allah menunjukkan keanehan yang sampeyan mujizat cara nabi mujizat cara wali keramat itu kadang jebule Allah itu nganggap imannya sama itu lemah sehingga butuh hiburan misalnya kalau ngerti aku wiridan tenanan alam ini kan wajar-wajar saja ya. misalnya sampean mangan warek sampean kumpul wong itu seneng di duit seneng wajar-wajar saja dan nah, supaya kelihatan kekuatan non wajar Iku Allah selalu bikin jenenge khoriqul adat. Mulane tarifnya keramat tuh amrun khoriqun lil adat, barang sing nyulayani adat kula balen ini. Sehingga awan terus gawe amrun konil adat. Misalnya ono kiai som lagu luri banyu. Tapi amrun konil adat ini tidak mesti maslahat bahkan kanggo wali sing duwe keramat itu gitu. Ya karena itu kadang Allah lagi nganggep kiri caci ilik Ya gue mau kok cerita zaman Khasar Sadari Syabdul Qadir itu kali diberi keramat malah nangis gitu karena imannya dia dibuktikan dengan hal-hal sing sifatnya menghibur kok caci cilik. Kalau ini malah Jadi misalnya kak ngeten nih, jenengan jenengan dungo tenanan sampai Allah disembadani ajaib. Ajaib ini kemungkinannya dua. Allah nuruti sampean dengan arti menghibur. Tapi Allah tetap gak berkehendak. Ini menjadi taruhan tauhid. Dungam di disembadani pangeran cek orang Allah tetap la ilaha illallah. Paham kalau ini? Dengan atau tanpa dungane sampean mustajab, nah Allah tetap la ilaha illallah tetap Allahus somat. Kita sebagai seorang mukmin kan tetap bagus Armanto. Gusti cek dungo kula jenengan ini cek mboten tetap wa ilaihi turjaun. Tetap toh akhirnya kita kembali ke Allah. Dengan atau tanpa saya kaya, bahak cek suul malah ya tetap la ilaha allah Mulai kalau mun sering matur tenggiran, keresahan kita terhadap suluh khotimah itu jangan sampai mempertaruhkan iman. Apa kowe nak suluh khotimah terus hakikate saiki pangeran setan, cek kue suul khotimah cek kue tukang zina cek pembunuh tetap Allah sih tak Allah tetap zat paling layak di mbah Allah tetap zat yang paling layak di dibu jangan sampai anda ini mempertaruhkan tauhid hanya karena kerisuan kerisuan pribadi pribadi ya sampai misalnya lu biasa lu kan lucu Hermanto hanya karena kita di neraka maksud gara-gara kita yang nggak penting ini di neraka terus berarti gak ada ilah kan tidak bisa ya kan bukan sakit jadi kita tidak bisa mempertaruhkan tauhid mempertaruhkan tauhid dengan hal-hal yang terkait dengan kita saat ini ya terutama dungu nganti mati dungu merati sembadani apa terus kue iso menstatuskan Allah berarti Allah aku gak welas aku dungu orang disembadani itu tidak bisa hakikat yang ada pada kamu itu tidak bisa merubah keadaannya Allah yang sebenarnya sama seperti dua tidak berdua itu empat kamu aku ya apa enggak tetap empat mulai Quran itu sering dengan keangkuhannya ngendikan kul aminu bi aula untuk minu cek kau iman raiman ora urusan nah artinya ya ten ketika hakikat itu tidak bisa rubah jenenge keramat mukjizat istidrat itu hal yang semuanya ada wong kafir itu gak ada istidrat sama nak delok cerita-cerita orang-orang Kristen sing gak ada magic ini gue nggak kalah dengan kiai-kiai sing kera wong abangan sing dukun-dukun kejawen rasulat ora kalah ajaibe mbek kita-kita sing sholat. Karena apa? Memang bagi Allah amrul ma'rufil adat itu tidak ada kaitannya dengan tauhid. Aku bangga amrul horikun adat, tapi tak cerita dukur-dukur kau naik lunak ya sering bisa membuktikan amrul horikun tidak ada. Kalau ngaji ilmu dengan mata, memang mungkin corong awam gak cocok, tapi kulo takik dalam berpikir ini takik. Fir'aun itu gak, gak tahu lesu padahal ngaku pengeran Fak kuat ada yang tiang kafir sing duit amrun di kondila Kodoh kata niki wow Nabi Sulaiman ternyata ya iso topeng ngono iso diakali mbak jin iso diakali mbak wile karena apa Allah ingin menunjukkan bahwa man Sulaiman itu mau nabi artinya gak megang otoritas Bang, memang ini cerita-cerita Israeliat itu hanya sebagai bukti bahwa kita ini punya masalah-masalah informasi jadi ya iya, masalah informasi misalnya kados londo diusir diusir ngaku kacang hijau jadi tentara oke mungkin ada wali tertentu yang punya mujizat punya keramat ngaku kacang hijau jadi tentara pesawat disebul jeblok tapi ini jangan jadikan segala-galanya anak moyang kita yang mati tenan ditembak londo ya kayak paham ya sing iya. ngusire londo krono fisik kok serangan satu Maret ya agak tenan ya sing gak krono kacang hijau maksudnya jadi kita harus kritis, hormati lah yang hukum adat ya kita hormati sing ngusir londo krono nopo ini sama seperti kita hormat misalnya ada wali A mbah iku keruaman tahu masak sak cuingir, sak pondok mangan kabeh misalnya mbah iku keramat itu kan paling sak umurnya ping pindu mangan bedino ya artinya apa kamu jangan hanya terima kasih sama kejadian itu, itu. karena kamu makan hariannya juga di rumah konco di rumah tujuh tiga itu dulur sing siapa hati sampean tenan kan hanya peristiwa satu kali itu dong. sama Rasulullah itu berpuluh-puluh tahun beliau hidup tuh ditolong sahabat Ansor mulai tiga iro tiga dua tiga omah sahabat Ansor dan hanya sekali Rasulullah menunjukkan masa sidik di pangan wong itu negara perang sontak perang gadil usrung dan itu tidak merubah Quran untuk rubah artinya Allah tetap menghentikan kue nak wong ape tenan hubul ansor minal iman seneng ansor minal iman mergo apa Rasulullah itu diitung sehingga keimangan iman Rasulullah sahabat ansor orang kok dihitung ini oh ya Rasulullah mungkin zaman berasa kilo di sebelah Nabi terus wong mangan kabeh Nah kita kita Kang Rumanto, santri-santri terutama itu suka halal yang nggak ada. Jadi soalnya Islam nih gini korona mbah si A, soalnya kita iso mangan korona juga ini si A si itu tidak benar gitu karena ya memang itu mujizat kita hormati orang punya keramat kita hormati tapi ini tidak akan menjadi tonggak sejarah secara menyeluruh lo sering rumanto ngomong gue konco-konco pulau sing alim sing sombong-sombong oke okay, anda alim tapi siapa yang berperan Islam di Kalimantan di pedalaman Sulawesi di pasar-pasar kan tidak kita Terus sering ketemu mulai profesor sampai dokter Islam sing meliti meliti saya ingatan, oke okay, Anda profesor. Tapi apa kepahlawanan Anda di desa-desa yang nggak kenal Anda? Ujung-ujungnya Islam nih biduan sing rumah di ya rumah itu Islam nih Kalimantan sing rumah di ya si Jadi kalau betul kita alim tidak berperan sama. Syabdul Qadir oke okay, Sultanul Aulia. Tapi Islam di Jawa tetap lewat Wali Songo. Islam ning Aceh pertama lewat pedagang India sanatnya tidak tidak tidak karena Sultanul Aulia semua proses Islam karena Sultanul Aulia itu wong roh Islam aja digolok Pak pedagang India kok gujar Tadi lewat sampean-sampean gak pati ngalim terus malah jadi dagang malah gue Islam di teng Indonesia. Indonesia Islam pertama masuk aja lewat sini gak agak lewat wong Artinya saat Anda menjadikan seseorang menjadi fokus sejarah itu terus berlebihan. Saya ini mau Indonesia untuk hidayah. Itu faktor Imam Syafi'i Syabdul Qadir apa faktor sejarah. Kita tetap hormat sama Imam Syafi'i hormat, Syabdul Qadir hormat. Tapi jangan jadikan semuanya itu pusat sejarah. Nah, itu dimintikan ya Allah fama ya Allah alam sekolah dzarratin khairah ya rot itu Allah itu ngamal sidi oh mat ya amal itu hormati Malah jare Allah wong ngamal sak miskola dzarrat jadi Allah tetep tak ketokno hasilnya warak tubuh makot damu wa Oh apa sing dilakoni anak Adam sak bekas-bekasnya tak tulis tapi karena kita ini angkuh nulis itu yang besar kok Sabdul Qadir, Imam Ghazali, Imam Syafi'i misalnya ini gue Yogyo, Bali Maksum misalnya ini orang Romo, kita hormat, kita tidak terenggi, saya tidak terenggi, saya juga dihormati di sarang di tapi saya tidak pernah GR ya memang ada hal-hal yang kita pahlawannya tapi ada banyak hal yang kita ada pahlawannya itu harus fair, paham memang ada hal-hal yang kita pahlawannya, tapi ada banyak hal kita juga tidak siapa-siapa Misalnya kok Mustafa ngurus langgar, paling banter rutin jamaah dan ya bangunan ini kan enggak kan misalnya. Sama begitu terus hidup gitu. Nah itu mulanya Allah no. Nabi Sulaiman itu tidak siapa-siapa Itu mulanya Itu sudah sunat tua Itu Allah itu bolak balik uang ben Yakin nak pada akhirnya hanya Allah Wa anna ila rabbikal mun Pada akhirnya kita hanya punya keputusan Allah saja Faktor ya Allah dok Wa anna ila rabbikal muntahan wa anna huwa adhaka wa abka pada akhirnya sing iso guyokno iso nangisno ya Allah tok iku Mulane ngendikane apa ning gone surat Najm itu Amlam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa Allah taziru wa ziratu wisra ukhra wa alaysa al insani illa ma sak menungso iku ya sing manfaat sing dilakoni tok Satu kotir pahlawan ya saat beliau cara berpikir kesuwan oleh salah kesuwan itu menganggap seseorang menjadi pusat sejarah bahkan kadang diri kita itu itu zaman pede mawon Kang Ahmadun, Kang Tri, Kang Sinten mawon sampean. Nak ngamal pede Sak cili-cili amali rumanto fina gorila tetap dipandang Allah. Dan saat itu pula kita berdialek dengan Allah. Di misalnya Kang Mustafa nyumbang kulo, utawa marai caci ngaji Quran. Kita ini langsung di depan Allah gitu. Misalnya kalau kulo mulang ini di depan Allah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan Jadi semua amal ini penting karena kita langsung dengan Allah, dilihat Allah jadi justru kita nganggep wasilah itu sama resiko gitu Kali misalnya ngamal lo kok butuh tawasul si Abdul Qadir tawasul yang Mbah si Asi itu kan terus berlebihan dari ya, rumah hal yang mestinya kita iso Allah langsung malah buat tawasul no bibarokatihim wajaihim apa-apa terus amal ape itu perintah Allah jadi orang no. amal ape gantung tidak ada siapa gak Pulang tidak ridhani jenengan cak orang urusan sampean sholat sunat tetap ape. sampean sudah kok tetap ape. Jadi kita terlalu lama menjadi salah dia karena cerita-cerita yang Israeliat itu gitu. Paham ya, global ini tetap hormat kita sama Syabdul Qadir, Imam Ghazali, tokoh-tokoh besar kita hormati. Tapi itu mau piye wali ini sampai dan mung sampai ya Mulane dari Quran kan sampai enggak yang bayangno imma yablughunna indakal kibaro ahad au kila huma fala taqul huma Wong tuamu sing rumat kuwe, sok ben yo tuwa. Ima blugon nak indakal kibara hati masuk ben ya tua sebenarnya nak tua itu sio-sio. Artinya apa? Yang didialekan dengan Allah itu dekat. Anis kurni wali wali tega. Kue ku syukur neng aku. Semu bahasa Arab kue sopoi wali wali. tega orang tua itu. Tapi bukan ajaran apa kita meloncat nih Sabtu Qadir, meloncat nih Imam meloncat nih Imam Sebenarnya tidak apa-apa. Hormat sebelum itu tidak apa-apa. Tapi aku wani sumpah, mau Sabtu Qadir, cek sugeng buat apa ibu aku lo ada di sepuluh ibu gak kan jenengan apa uang tua kulo kira-kira jabe dia bisa jujur ya eh juga orang tua mungkin mesur nah ini ya harus kita bayangkan biar tidak berlebihan kita ya Wes saiki didik 10.000, takono sih kamu sabtu Qadir. Kula niku niku mun suwi boten ibu bojo kula. Padahal kewajiban kulo. tapi kula api pengen kepengin ngekek jenengan, jenengan Sultanul kira-kira malah harus suwadu misalnya cangkem mudun juga ya ada bucu kenapa kau wajib gimana <laughs> ya, kira-kira ya, <laughs> oh dan nanti cerita-cerita nanti coba lebih hati oh cerita-cerita mau ini hebat-hebat tuh jadi bono hati ini kalau tolot tolot itu hebat jadi aku gue sandalnya Nabi Musa tekan ya tapi yang perlu buat tolot saya ngeten gitu ayak tiakumut dabu itu terusannya ono fihi sakinatun mirrobikum Nah, jadi fihi sakinatun mirobikum unsur sakinanya ya faktor mirobikum faktor Allah gitu paham ya fihi sakinatun mirobikum jadi unsur robu itu yang harus kuat ya sama seperti Kang Romanto saat sholat yang Ka'bah itu rako unsur Ka'bah yang kuat tetap jenis sholat Allah berarti tidak Ka'bahnya yang besar gitu loh paham Mustafa kita ada akeh Iku unsur misalnya mandilah, misalnya ono jimate, ya unsure Allah sing maringi ake iku mandi aja eh, Lha kula sering guyon ambek wong sing percaya ambek ake Akeh yo ya Gus nak dinggo wong terus dibaca ora tedas. Aku iso percaya sak rate sito. Akeh tak palu pecah to. Nggih ya pecah, ngindungi awake dhewe iso dunia aku. <laughs> <laughs> Nah iya sebetulnya ya kita harus percaya di unsur Allah itu yang nomor satu min Memang mungkin sesuatu punya mukjizat itu mungkin. Kalau besok bisa ya ngetok tenang, geni gak ya bisa ngobong tenang. Gitu. Tapi tetap unsur Allah itu harus nomor satu. Gitu. Yaitu tadi Allah punya adat gaya geni panas, Allah punya adat gaya banyu nyegerno. Tapi gue hanya faktor Allah gitu. Orang kok faktor banyu itu sendiri paham gitu dia kalau bulan bel ini menyangkut tamu itu tahu kita santri rusak gara-gara itu dua alih-alih orang jelas alih-alih Sulaiman atau alih-alih mandi itu di rumah nanti nak menuju WC juga di orang <laughs> jelas orang jelas mujarab sebut Herman artinya memang orang jelas mujarab terus mau susu ke WC kebelet dia sempat nyoba nah itu bila lain sekali Sumberan roh. tidak sila sikala. Aku ana critane. Ya dhisik ya ono no bakasan ono sampe tak dudono tak pilih. Dhisik ku ono zaman Nabi Sulaiman, Nabi Harun. Ono, maksudnya bakasan ono ku ono Mustafa. Dadi kowe ora sesat temen nemen tau ono ono maksudnya. Tapi bingung saiki sampean murid kula tak no nak aku orang sampean kula ora apa-apa. Cuma mulia kula kula percaya mbek Allah sampean percaya mbek akhir kodang kula. <laughs> Cara iman kodang kula. Kodang-kodangan tapi bener di raro. Tamiluhul malaika inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Yang jelas ana kawaden. Dadi kula gak murah ilmu tak dudore tak dire. Dadi Nabi Sulaiman dhisik iku ya ngoten niku. Dadi ana yen cerita niku ana. Saiki malah dintindi mulai setampil sampai apa. Warang kena dicetak muasal kapok. Wis oh, diwelane pangeran bolak-balik arek ya, kena dicetak muasal ambil ke apa. Jadi Istanbul wasli kok. Tutupe wis gawean atom latom periode biru. Wasli hmm, Asli tulisannya mas. Gunane ngene ngene ngene. Suwapo anggere bakal jamu kok kok apa. Tak krawate rek sing atur bakal jamu. Inna fi dzalika la ayat lakum in kuntum mu'minin. Malam maka salam mau sana misa tolu itu tolu dul junud malam misa keluar keluar untuk perang. Mimpi itu mukodas. Wakana haron sadidan panas banget watolabu labu ma. Ketika mau perang itu panas banget. Jadi oke okay, mereka akhirnya memin, e, menerima ya, Bani Israel ya, Bani Israel akhirnya menerima Tolot sebagai panglima. Pas mau perang adalah panas Sekolah dewi sopo tolot. Inna waha mubtaliku binahar. Saat temen Allah itu nyoba kelawan nahar. Iku ono banyu. gue itu sih gawe ngelak. dikai ngelak nih banyu ora oleh ngombe. Makanya pangeran lucu kadang ya aneh. Jadi perang panas-panas. ini pangeran. gue itu diuji mbek banyu. Jadi panas dikai banyu. ujiannya mbek banyu. Artinya wis panas ngelak ujiannya karo banyu ora oleh ngombe. Jadi <laughs> pangeran itu nono ana ya wis nih. Tinggalnya uang sholat kan lebih suwargo. Tapi sholat kerana suwargo ora oleh. Jadi saya ya, ilmu di dilacak itu. Uang ya. sholat itu hampir lebih suwargo. Tapi ke sholat kerana suwargo gak orang tau Ya pangeran itu ya, kados kakek ngoten ini Ake umatnya kadang yang mandi tenan, tapi gue bukan percaya ake, Betapa ulama paling itu no, percaya ake jenis sirek, gitu betul. Lengge, tapi ya sunai pangeran kadang gak jimat liwat. Oke, sulit. Gus Pangeran seni ini nih gue nih, seben kersane mau aja. Falam apa solato rutu bil wakana haron sadidan, wato labu minhu alma, umate kepengen banyu, tapi malah jawabnya inna wuha mutalikum binar, Allah nguji gue kelawan kali iki. Itu kali wong Allah itu gawe wong itu menarik, jadi sampai kiamat Allah gawe itu menarik, duit menarik, rawaleh kecoba mestinya nggak nak jenengan betul boten asal gue gaya betul menarik abis ya itu orang tetep gaya menarik <laughs> tapi itu ya tetap ora oleh ya coba jadi wong itu duwe karo Allah digawe menarik terus tapi gak mau gue aja tertarik mau itu duwe mau kayak ampun menarik abis itu orang tetep digawe menarik jadi ya bisa nene pangeran kena kenapa tak kono ora iso mbok tirakan nganti mati kena orang lain tetap tertarik mau santai tirakat tetap tertarik, rawang ayu, orang duwe. Mengira saya coba protes. Jadi ani ku larang ngelarang kecoba bagaimana? Ya sekarang, Yes ngono. Terus ngene kok nggak teniki. Wong karuan masalahe iku ngelak panas. Kok malah ujian ora oleh dekati ka kali. kau oleh dekati sungai muktalikum bina. Sebenarnya Beneran lho takono. Faman sariba min. Nah taruhane berat. Faman sariba min falesa Bindi, sing orang kelompokku. Eh, sekali ke kecoba itu, zino tenan, wil tenan, yo hilang tenan ulama. Menarik lah oleh. Padahal tertarik, ya kan, repot. Sekali coba, ya orang ulama tenan sampean. orang kecoba kelainan, <laughs> kira orang ya. ayu rasa tenan kelainan. Kecoba orang oleh karena ulama kecoba. Kowe ora seneng dua kelainan seneng ra oleh lama seneng duwe eh, pangeran dia ngono Makanya Mulane seneng kula anggere nemu ajar ngerti aja untuk pangeran mboten ate itu, Yen harus murah mboten mboten apa napa penting tuh riba niku nyen bener nyen makam-makam harus diurut kayak sing ngarang-ngarang hikam. Bingung mikir pangeran terus Warido kamat lubi ya Artinya serido Kau rumah Jadi <laughs> iya, hilang pikiran terus Yes, eh, pantasan nih enak ngalim sedengan Kang Mustofa, ngalim sedengan nak ibadah kuwi saat jinan-jinan jenengan enak ngalim sedengan gak kan pikiran. Jadi gue enak baku. Malah enak ngalim sedengan gak kan pikiran <laughs> Ngalim wis ruwet-ruwet soalnya soal soal kasus tadi gak kula nek kasus tapi mati rasa iki wis ilang kasus e mun mati rasa. Nggih kok kepala ya. Dia ini inna wa mutalikum bin hartarwane berat faman sa'riba min hufalesa. Yeah. Nah itu mau wae wong wedok. Wong wedok duit. Nah, Allah ngarang uang kecoba wong wedok. Tapi Allah tetep gawe wedok menah menarik. Eh, kecoba ya perkara tenang deh. Kira kecoba ya kelainan, orang lain juga kecoba. Semua orang pengen kersane. Faman syarif, min falsafah. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ihtarfa ghurfatan biyadi. Malah uang kau seneng hajar aswat, gak menarik. Watu ireng kon seneng. <laughs> Ya Ayo rawlah itu pangeran dan seni. Wong wedok menarik. Jadi pangeran, ikut coba, gue oleh tertarik. Hajar aswad yang mirun, gue kon seneng. Terus mikir, seneng ya. Tapi unik dia kan, sing tau haji ya. <laughs> Hajar aswad ini dia. Ya? Tapi malah kok pangeran kon seneng ya. Terus kabak, kotak ada bentuk kubus ya, e Armando. Mung kon seneng. Ini seninya pangeran, eh, semua. Bukan pengen kata hukum wajah, hukum hukum bela, kum itu hukumku terserah aku. Inna wa yakumu ma yurid. Allah ngukumi kaya sing diker sakno. Kembali berjuang itu nganggo duit. Tradisi ini awal lagi ulama ora pati di rumah. Mulai Nabi Adam sampai kiamat. <laughs> Nanti Allah ngendikan ya itu bi amalikum arzu. Tradisi ini awal lagi ulama ora di duit. Zaman Nabi Muhammad ya sering rapat di sampai manggonnya numpang wongan an. Serba marmatus. Jare Nabi Muhammad tak numpang wong Ansor. Tapi tetap aturan jihad kudu nglibatno dua, Wajah itu bi amaliku. Tapi ini, oh kayak kiai ora dua. Ya wis ngene nanti kiamat. Ya. Seninnya pangeran. Nah, kerja kiai dua, itu lah yang rapati halal, perkara politik. <laughs> Jadi kasus jahis. Ya, iya, ngono kersane pangeran ngono, protes-protes nanti mati ya, ngono kan. Kersane ngono. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yatam wa man disapane wong lam am ka orang iki bisa peman ku ing mak nahar fa inna minni illa ma dikhtar fa fatam biadi kecuali wong sing nyiduk biadi artinya fakta fabiha walam yazid alaiha moko ngalap cukup sapa wong biya lan yat walam yazid lan nambe sapa man alaiha ing atas yat fa inna minni tu wong sing ngombe ora golonganku kecuali sithik tok artinya sithik usah ya sak umbenan tok Fasari bumiru ila qalila minhum terus ngombe kecuali sidik. Jadi akhirnya Bani Israel akeh yang melanggar. Falamma jawaza huwa waladina amanu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Monggo semangsane ngliwati sapa Talut. Falamma jawaza ya tolut walladzina amanu ma'ahu. Falamma jawaza mong semangsane ngliwati sapa Talut ku ing lahir wa ya tolot Wis ngliwati kali. Berarti kan wis lepas kujian waladina amanu ma'ahu kalau mau kau bodoh ngucap sopo wong akeh. Eh Allah di nasari sing ngombe la to kota lana yoma. Orang ana kekuasaan wajib lana tuh kita al yoma ing kami kita bicara ta kelan dua lebih wajib lan tetara ne jalu. Iki tali. Niki kulo mumpung eling, kula nu el ilmu sirri termasuk ilmu rahasia tapi cerita critakno niki masalah ilmiah. Di pangeran pancen aneh, nak menyangkut nanti Jadi kau ngene lho Kang Rumanto, contoh paling gampang coba wong wedok itu sepele artinya sepele paling iso dinikah artinya wong wedok sampean seneng iso dinikah coba duit yang ngoten sampean kerja yang untuk duit Untuk mergawe lagi badi ya untuk duit tapi dalam konteks tertentu banyak taruhan itu iman kata sendiri Allah itu nguji Bani Israel kue nak ngombe ora kelompokku padahal posisi ngelak tenan bareng posisi ngelak tenan kaum Bani Israel nggih sing terus Nabi tak Nabi Raja Tolot itu akhirnya akeh sing ngombe bareng akeh sing ngombe niku delala sing ngombe malah justru raiso iso nerusno perjalanan sing ora ngombe iso nerusno perjalanan paham ya akhirnya nak Allah duka wa atau kota lanalnya wa bijalu tawa juruti wah betul kuat kalau ngadepi tok jalur artinya ngadepi musuhnya betul kuat jadi saya ngombe malah akhirnya orang ini contoh paling gampang menyangkut umi itu zaman Rasulullah. Bandil Asfar ya. Ini terutama Ahmad bin Jai. Bandil Asfar itu cara mereka kados India, itu wong Jepara, wong itu wai ayu Iku ini janggal tenang teng jihad. Suka madun ya. Sampeyan duwe tangga wayu rondo, sering katokan cekak, wonge ramah sopan. Janggal tenang, cara ana hukum. Tegakkan hukum, jadi ra iso bayangno piye <laughs> tegakno. Wong dene apik macak ngono. Terus pikiran kan ngono. Wong ya apik sopan. Akhirnya Banil Asfar itu terkenal kaum itu eh, ayu-ayu. Lho itu sahabat kon perang rawan ya. Dikok sampean ini kon nyerang India. Santri lah ya. <laughs> siap. Wah, apa dong itu? Apa diperangi? <laughs> Jadi artinya apa? Barang sepele, nak iswaya, ibu kue tok tenang. Artinya es wayai di pertarungan iman ketok tenan. Gue saya ono kiai seneng artis, tak seneng wong ayu seneng ora agama. kan ana agama tenang. Karena memang itu mau akhirnya maklumi tenang. Jadi dari asfar wong ayu ayu sampai sampai ngendikane wong munafik zaman itu di pertimbangan wong munafik elek-elek wong di pertimbangan wala taftini ya Rasulullah perang di perang tapi menerangi banir asfar Bani asfara ke wong ayu, paling-paling kita buatin kuat. Nanti gak sudah perang malah ngiwil lho. Lho itu tenan, ini kalau ngomong ngalim, ini ngomong cerita ini tenan. Iya mau kok canda, kau iso nyentak wong ayu. Wong seduru, atau nyentak wong suge, pun buatin sakit. Nah, saya kita ku iman. Pas nggak tahu nih Pak Romanto, jadi akhirnya apa? Ahmadun sing kiai lah, janggal misalnya pelari India tuh sentun mosok lah gusti kan nempat ya bener kan jago lah ya. nak bus dia kita harbi nih ya. nak bintang film ya kau orang <laughs> jadi artinya betapa kita harbi orang harbi orang ukuran naf nafsu nak mana kan gue soalnya mentolak kan ada Lalu kalau ikut ada, saya sebenarnya mau PKI udah ayu. Nah PKI yang mana kan betul loh, PKI ganyang. Nyatanya nak gerwan ini ya, kayak yang di PKI Gitu mereka itu paham kamu sofa jadi memang coba itu nak ismaya itu toro kamu karuman kok sampai sedang duit nak gak ono jihad kita biasa tapi nak sampai badino jihad misalnya nggak kue di duit satu sewu kepengen marung sate supaya kepengen jajan ambil ngerti masjid itu butuh duit satu sewu itu kerasa tenan ilah wa ta ilah ilah hadin nafsi kerasa tenan lah itu pasti uji betul artinya real iku sing maksude Allah taala wala apa dunia iku coba nek nah, tuh Kan sampai menghentikan inama amalikum wa auladukum fitnah, coba tenan. Kuwi dhe anak terus dadi kafir tenan, dadi musuh, utawa nakal tenan. Repot tenan. Apa apa kasih sayang dengan anak. Wis nek tok ngono kuwi mentolo ngene tak anak perkara kodok antara Antarane kasih sayang ambek negakno hukum agung. Mboten sakit. Kawan wani nyentak anak perkara melanggar hukumnya Allah. Bingung kan antara ini kudu sayang ambil negakno hukumnya Allah. lo itu pangeran punya tradisi itu. Gitu. Ngelak coba nih banyu. Wong itu gak oleh para para, tapi Allah dewe gawe menarik. Kau <laughs> yang ini enak. Jenengan kon ngeduwi gawe ra menarik. Daerah menarik berarti kok bisa. lah. Rasa usah dikon duit, buat duit kan ono cara pengiran malah enak nih. Nah, itu rasa tak kon duit, bawa. Betul, duwe jenenge ora menarik. Jenenge coba macam sama ya ngoten lho, Mau Mut kira menarik anak sih kan terus wis wonten mawon. Ora rasa dikon duit guys, no. Didoi. Cuma masalahnya di situ di diuji. Dari wong karuan ngelak ujiane, tiba-tiba banyak. banyu. Nono, Ya Allah, ya terus no. hari Karwanto tersinggung Mbak Nawawi. aku contoh netral netral lah, yuk cerita cerita ilmiah, aku tuh tenang cerita ilmiah ilmiah aku tuh cerita nolnya. Ngono terus. Jadi wong sing ngombe tenan kalu mongko ngucap sapa wong sing ngombe di syaribu. Wong sing ngombe ngucap la kota lana al ma bijaluta. Ojo nek iku mboten kuat ngadepi pasukan Jalut mbek tentara. Ini wong gak kuat perang lah kanjeng Nabi asal udah merangi bandil asfar nanti gue buatin kuat sampai begitu lah surat taubat mungkin wonten <laughs> jadi nyer nyembelih PKI lah agar saya kemana itu itu semua ayu nyembelih piye bayar lo nyembelih tak ora iso mulai riyen pangeran hebat tenan rekor aja hebat terang hukum detail lah mulai hukum undang-undang sampai hukum psikologis di lagu nuna anakku melakukan ngucap sopo wong sing yakin ketemu Allah wong sing ape bilbak si iklan pas kamin fiatin dan biang-biang kelompok cilik gula gulabat fiatan kasirotan ngalahlah kelompok gede biiznillah kelawan izin ya Allah hmm, paham jadi padahal kelompok ini sing gue jimat wis gue jimat tabut ya, kelompok yang baik ini dipasrahin tolot gue jimat tabut tapi tetap baik istilah kamin fiatin gula gulabat fiatan kasirotan gitu disebut nabi iznillah Nila, itu rata putih karmanto. Jadi aki es hilang. Itu tuh inilah. Wawo mas, sopirin Orang kok wawahu maas tabut ya Allah. <laughs> Tetap akhirnya yang bener mental sabar ya. Jadi ini, si dipuji Allah itu mereka yakin anahum walakuwa. Orang-orang baik itu orang yang yakin ketemu Allah. Terus ketika menang ya yakin gue bila wawo wawahu sopirin. ini gue lewat sabar termasuk sabar diuji bi nahar tadi sabar diuji ngeliwat ngelak diuji biar ngliwati kali ora oleh ngom ngombe kalau padha ngucap sopo ngomong apik mau robana afrih alina sabra robana do pengiran kita afrih kula aturi no panjenengan alina yang atas kita sabron yang kesabaran Wasabit lan kula aturi no panjenengan agama yang biru biru dalaman kita wan sunnah al qaumil kafirin. Fazabuhum bi idznillah mongko kelompok itu, pokoknya sing bener itu tak lut sing markai ku jalut iku ora wale wae sing bener tolut sing markai ku jalut dadi tolot wong apik kon menangi jalut Fahajamu hum bidillah berarti ya jamu mongko iso menangno sapa pasukane tolot hum ing pasukane jalut Binilah, ro bidillah lha pengiran lah ya kuwatir ana santri salah paham perkara jimat <laughs> dadi ya <laughs> ah, baleni nek fahajamu ya bid Gila, bahaya aja Kena ngomong percaya agak keris guys, warga warga. Ulan sebelahnya nih, bahasa ya. Bismillah. Lho ki karo nak wong alim pancen krasa, maca ngeten. Artine iku ana jimat. Mesti kan yo bakas jimat barang ono tabut, ono macam-macam ya, Roman. Tapi nak wong alim krasa nek orang ora kok Bagus, bismillah, bismillah ngerti tenan maksudnya. Oh, intine apa ta sing penting. Lah sampean percaya akhir kan malah tabute mbok waca bismillah ora mbok waca. Oh, akhirnya malah akhirnya singkat, kuat ya, Roman. Dadi bismillah ra diwaca, diwaca apa? Tabut. Wako talalan materi sopo Dawud Dawud Jalut ing Jalut hmm. Wa atang wa Lan maringi sopo wa ing Sing api os ini Tolut Wa atalan maring sopo wa ing Tolut Tolut itu ayi Dawud dari si Dawud Nanti Nabi Dawud itu malah pasukannya Tolut Tolut itu raja Al mulka wal hikmata wa allamahu mimma yasa Lan mulang sopo wa ing Dawud mimma yasa Walulah tafu wa dinasa batu batin Umpama Allah ora saling nolak batu bibatin lafasa dadil ardu Walakin Allah wifadlin alal alamin Tika ayat wa hinasuha alaika bil Iku kabe ayat Allah nasuha ala ingsun ing siro Ing kisah alaika siro Muhammad bil hakifan hak. Dadi karo Allah Nabi ya diceritani sejarah ben tiba. Paham ya? karo Allah Nabi ya diceritani sejarah ben Bermat di sini ono pasukan, tolong bisa lu tukaran gini ini tak uji ini gini. Jadi kaji Nabi selain diri dia hukum, nak mimpin wong wedok gini, nak keluarga gini, ya diceritani sejarah. Isi Bani Israel gini, tahu ngalami perang ini paham gitu jadi ilmu itu ya ilmu undang-undang hukum fikih ada ya ilmu sejarah tilka ayat wa nasuha alaih bil wa inna kalaminal mursalin ada mesiro kalaminal mursalin ini gue lebih dolan yang kaum balin asfar ya gue nonton cerita surat tobat judulnya wa min humma yakulu dzalli wa lataf inni ala fil fitnati sabatu wa inna jahannam ala mukhitatu bil kafirin nah sampean bu Masa orang sing ngapal Quran ini, ya. sing ngapal Quran aku tak sak menawi. Apa dia enggak atam ngaruh mantu story banau. <laughs> Wah, cideran lenyap deh. Ayatnya patang mula songo nak teng Quran ini, tapi jelasnya surat tobat. Diwajah teng jalan mau nih ngertos satu diri. ini. Ayatnya patang mula songo. berarti sekitar 156 Amin rumah ya kulu dan wala taftinni ala fil fitnati sakotu inna jalanuna khidu bil takfirin Nah, ini gue teng satu swidak juga nggak Romanto. Iya suratnya, saat ini teng ayatnya satu swidak tunggal. mun wa minhum mayaqulu idzalli wala taftini kalau mau sih wa minhum wong munafik sebagian idzan Ya Rasulullah, saya beri izin di mari ingsun kita kalau tidak dalam rasa perang. kaji Nabi, kalau kali ini saya tidak usah ikut perang kaji Nabi. Wala taftini jiran ngetah netah juga ojo ganggu kula. Wa ajadu bela sekolah lagu Nabi halakafi jilati Banil Asfar. Mbok melak perang menangi Banil Asfar. Fakola ini muhrimun bin nisa. Kulo orang wedok ning wis entek entek aliman kulo. Wa ahsa in tu nisa abadil asfar Allah asbiroan Terus kulo sekali orang wedok ibadil asfar ya sebetulnya arah situ perang. Jadi di sini bisa ada kasus-kasus. Lha kaya ngono, Romanto iso kebayangno kak Romanto jihati orang India, kon bunuh. Mati-mati ini kumar itu Senario <laughs> mati-mati mateni. Jadi itu merangi wong India. Paling sing sing lanang tok paten itu. Ya apa ya? Alhamdulillah. Iya, iya. Artinya ya nek arep to. Ngono-ngono iku dhisik yo ono arep per. Ya mak terus dadine munafik tenan ya mau dadi munafik. Ya artinya. Iya. Kemudian wa inna kalaminal mursalin at-takid bi anuhir